Umur beliau masih muda rahimahullahu taala tapi sudah memiliki berbagai karya tulis dan menonjol di semua bidang ilmu agama. Dan beliau didikan langsung pembaharu Saudi Arabia di bagian selatan yaitu Syekh Abdullahi Al-Qarawi Syekh Abdullah Al-Qarawi rahimahullahu taala Beliau meninggal di umur 35 tahun Syekh Hafidh Al-Hakami rahimahullah Dari keajaiban yang disebutkan oleh guru kami Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi dan Syekh eh, Ahmad An-Najmi rahimahullah itu kawan Syekh Hafid Al-Hakami sama-sama berguru kepada Abdullah Al-Qarawi kata beliau mereka pernah ditugasi oleh Syekh Abdul Al-Qarawi untuk mengimami sebagian masjid maka waktu itu Hafid Al-Hakami dia mengimami sebuah masjid dan dia waktu itu masih pemula jadi dia menghafal Hafidh Al-Hakami menghafal satu juz setiap hari setelah dia hafal itu yang dia pakai untuk mengimami manusia di malam hari jadi selesai Ramadan dia hafal 30 juz ya dia hafal setiap hari satu juz rahimahullahu taala adapun uh, bahasa beliau di dalam melantunkan syair-syair kalimat-kalimat seperti ini itu kadang Eh, mirip dengan apa yang dikenal di kalangan para ulama terdahulu seakan-akan mengalir begitu saja tidak terfikir iya dan keluar dalam bentuk yang sangat indahnya ini salah satunya rahimahullah beliau membahasakan tentang bagaimana hakikat dari kehidupan dunia itu dan sudah berlalu di masjid ini di program Mafatihul Ilm kita mengkaji manzuma beliau, manzuma al-mimiyah bil adab wal wasaya ilmiyah terkait dengan etika-etika seorang penuntut ilmu. Dan di dalam manzuma haiyah ini, ini tentang zuhud dan tentang bagaimana menyikapi dari kehidupan dunia. Bagaimana seorang itu mengenal hakikat dari kehidupan dunia. Iya. Ini perkara yang penting untuk selalu diingat oleh seorang penuntut ilmu. Karena ini dari makna-makna yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan. Seorang mengerti apa hakikat dari kehidupannya, apa hakikat dari dunia yang dia pijak ini, dan bagaimana sesungguhnya kehidupan dunia itu, ini akan membantu dia berjalan dengan benar menuju ke negeri akhirat akan membantunya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya akan langsung membaca dari mantuma ini. Ya, dan sudah pegang pegangnya dari bait-bait syair yang dituliskan oleh penulis Syekh Hafid bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Jadi kalau dibilang Eh, kakek guru iya beliau ini kakek guru kita karena guru kami Syekh Ahmad An-Najmi walaupun kawan belajarnya tapi Syekh Ahmad An-Najmi menganggap Hafid Al-Hakam ini gurunya dan kami juga berguru kepada Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madakhali dan beliau juga murid langsung Hafid Al-Hakami dan kami juga berguru kepada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madakhali dan beliau juga adalah murid Hafid Al-Hakami. Nah. Baik. Saya tidak tahu apakah Syekh Abdullah bin Akil beliau murid Hafid Al-Hakim atau tidak, tapi Syekh Abdullah bin Akil beliau belajar langsung kepada Syekh Abdullah Al-Qarawi. Mengambil langsung sanad-sanad periwayatan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi sebagaimana Syekh Ahmad dan Najmi juga mengambil langsung sanat-sanat periwayatan dari Syekh Abdullah Al-Qarawi dan kami meriwayatkan dari beliau berdua riwayat-riwayat terkait dengan kutubus sita dan selainnya baik <clears throat> di sini dikatakan di mantuma beliau dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan kayaknya tambahan Bismillahirrahmanirrahim ini mungkin dari pelengkap ya di sebagian murid-murid yang menulis dikatakan di sini oleh beliau rahimahullah mali walid dunya walaisat bi bugiyati <clears throat> wala muntaha qasdi walastu ana laha iya ini uh, syair ya syair itu ada timbangannya ini berasal dari Bahrut Tawil kalau dalam istilah apa namanya ilmu al-qawafi wal arud dia dari timbangan Bahrut Tawil wazannya itu faulun mafailun faulun mafailun tawilun lahu dunal buhuri fadailu faulun mafailun faulun mafailu begitu ya faulun ma ini mali itu ada kurang wawunya ya di cetakan ini ada kekurangan sedikit dicetakan lain benar ya pakai wow ya kenapa bisa eh, kita benarkan yang pakai wow ya sebab timbangannya seperti itu kalau faulun harus pakai wow di depan jadi wamali itu faulun walid dunia itu mafailun walaisat itu faulun bibugiyati itu mafailun jelas ya jadi timbangan syair seperti itu jadi kalau dibaca ada yang jatuh, ada yang kurang, itu bisa ketahuan sebab timbangannya kalau ada yang kurang kalimatnya itu ketahuan. Ini timbangannya tidak benar. Baik. Kata beliau rahimahullah, "Mali walid dunya walaysat bibugyati." Ada apa antara saya dan dunia? Iya atau bahasa lainnya mungkin apa hubungan saya dengan dunia walaisat bibugiyati dunia itu bukan tujuanku bukan hal yang pokok cita-cita yang saya kejar wala muntaha qasdi walastu ala laha dan bukan juga ujung dari maksudku serta saya bukanlah diperuntukkan untuk dunia. Saya bukanlah diperuntukkan untuk dunia. Walastu bimayyalin ilaiha wala ila riasatiha natnan wa qutban lihaliha. Dan saya tidak pernah condong kepada dunia itu. Walastu bimayyalin, saya tidak pernah condong kepada dunia. Wala ila ri'asatiha natnan wa qubahan lihaliha. Dan juga saya tidak pernah condong kepada kepemimpinan-kepemimpinan, ketinggian-ketinggian di kehidupan dunia. Karena menganggap buruk dan menganggap jelek keadaan kehidupan dunia. Iya. Jadi ini ucapan dari beliau rahimahullah ini menggambarkan orang yang mengucapkannya itu orang yang mengerti hakikat dari kehidupan dunia. Dia paham apa arti dari dunia. Dan juga menunjukkan bahwa orang yang mengucapkannya bukan orang yang diperbudak oleh dunia jangankan diperbudak, hatinya ditawan oleh dunia pun tidak dari bahasanya. Iya. Karena ada orang mungkin di kehidupan dunia, dia punya dunia, harta berada di tangannya. Dia memiliki segala sesuatu, dia bisa atur manusia. Hah? Tapi hatinya, dia sebenarnya dalam penjara. Dia adalah tawanan kehidupan dunia hakikatnya dia adalah seorang yang diperbudak oleh dunia. Iya. Dan penulis di sini rahimahullah taala ini tampak ya bagaimana dari keberadaan beliau terhadap kehidupan dunia itu. Di awal ucapannya beliau katakan wamali walid dunia. Ada apa dengan saya dan dunia? Apa hubungan saya dengan dunia? Ini iktibas ya kalau dalam ilmu balaghah disebut iktibas. Seorang ketika membahasakan kalimat dalam syair dia kadang mengnukil dari sebagian kalimat di hadith atau ayat dia masukkan dalam syairnya. Iya. Dan ini berasal dari hadith. Sebab telah syah di dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah dan haditnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Umar ibn Al-Khattab pernah masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersandar di atas tikar atau berbaring di atas tikar dan tikar ini sudah memberi bekas ke kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimaklumi ya kalau seorang tidur di atas tikar, ya dia pakai baju pun dia bangun dari tikar itu, ya bekas-bekas tikar bisa kelihatan itu. Baik, nah, itulah Nabi dijumpai oleh Umar di kondisi seperti itu. Maka Umar berkata, ya Nabi Allah, lawit takhatta firasan Wahai Rasulullah, andai kata engkau mengambil kasur uthiro min hadha yang lebih bagus daripada tikar ini Faqala maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Mali walid dunya, Ada apa dengan saya dan dunia? Apa hubungan saya dan dengan, dengan dunia? Ma mathali wa mathalud dunya illa karakibin sarin fi yawmin sa'if fastadalla tahta syajaratin sa'atan minan nahar thumma raha wa tarakaha kata beliau perumpamaan saya dan kehidupan dunia itu hanyalah seperti seorang pengendara yang sedang berjalan di hari yang panas lalu dia berteduh di bawah pohon hanya satu saat dari siang hari dia berteduh. Setelah itu dia pergi dan dia tinggalkan pohon itu. Itulah perumpamaan seorang kehidupan di kehidupan dunia. Jadi kalau dia ada merasakan dari kehidupan cepat sekali. Seperti di bawah pohon berteduh, setelah itu dia berjalan, melanjutkan perjalanannya. Iya. Baik. Karena itu beliau katakan, "Wa mali walid dunya?" Ada apa dengan saya dan dunia? Apa hubungan saya dengan dunia? Iya. Nah, ini bahasa-bahasa yang bagus berada di hati seseorang. Itu akan memudahkan dia terhadap banyak dari kehidupan dunia. Ada orang-orang yang subhanallah ya, luput darinya kehidupan dunia, sedihnya itu luar biasa. Menusuk-nusuk hatinya. Iya. Menusuk-nusuk hatinya. Dia sudah ikut tender project. Ya sudah di depan matanya, harusnya sudah dia dapatkan, tiba-tiba hilang kesempatannya. Iya. Pedih dia rasakan. Kenapa? Karena dunia itu berpengaruh di dalam hati. Tapi kalau ini kalimat yang diucapkan oleh Nabi mendominasi dirinya, apa hubungan saya dengan kehidupan dunia? Maka akan ringan hal-hal yang seperti itu. Iya. Akan ringan hal-hal yang seperti itu. Ya, seperti kalimat yang biasa kita dengar dari Syekh Shalal Fauzan. Jadi kalau ada yang apa namanya? tadinya dia menjabat begini terus setelah itu dia diberhentikan atau diturunkan dari jabatannya Syekh kadang berucap hakadat dunia itulah dunia ya itulah dunia jelas ya cuma itu kalimat harusnya ada di hati seorang supaya berpengaruh di dalam kehidupan dunia ya sebagian anak muda kadang ada hatinya tersayat-sayat ya disebabkan dia ingin melamar seorang perempuan sudah cocok sudah jatuh hati tiba-tiba lamarannya ditolak jelas ya seakan-akan dunia ini sempit sekali baginya seakan-akan perempuan di atas muka bumi cuma itu saja ya ini kaidah-kaidah yang harusnya dipahami ada apa dengan saya dan kehidupan dunia itu dunia semuanya itu dunia jadi kalau hal ini selalu dia ulang, ini akan memberikan suatu hal yang indah di dalam diri seseorang. Membuat kehidupannya itu menjadi kehidupan yang stabil. Iya. Dan dia tahu apa tujuan dia hidup di atas kehidupan dunia ini. Kemudian kata beliau, walaisat bibuk giati. Dunia itu bukanlah tujuanku, bukan yang saya cari. Iya. Bukan yang saya cari wala muntaha qasdi dan bukan pula ujun dari niatku dari maksudku ya, kadang niat itu juga perlu diperhatikan ya, sebab niat ini yang paling berat untuk dikontrol nah, itulah pentingnya seorang mempelajari ilmu tauhid supaya dia kenal bagaimana keikhlasan karena itu di buku-buku tauhid sudah berlalu bersama kita ya di kitab tauhid beberapa bab tentang bagaimana seseorang itu harus menjaga niatnya. Jangan sampai dia beramal akhirat dia kehendaki dengannya apa? Dunia. Dia kehendaki dengannya dunia. Karena itu niat harus selalu diperbaiki. Harus selalu dikontrol. Jadi kalau ada hal yang harusnya selalu dia rapikan, selalu dia benahi atau selalu dia jaga, maka itu adalah niat. Ya, niat ini itu memberi pengaruh besar. Dari sudut niatnya saya itu memberi pengaruh besar pada pandangan Allah untuk seorang hamba. Karena Allah tidak melihat kepada jasad dan kepada rupa-rupa kita, yang dilihat oleh Allah adalah kepada hati dan apa? Amalan-amalan. Iya. Maka harus diperbaiki dengan baik, dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits Zaid bin Thabit diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya kata beliau man kanatid dunya hamma farraqallahu syamlah وجعل الفقر بين عينيه ولا تأتيه من الدنيا إلا ما كتب له Barang siapa yang kehidupan dunia itu adalah tujuan hidupnya. Cita-citanya, niatnya itu yang dia cari. Maka Allah akan cerai-beraikan upayanya. Dan Allah akan jadikan kefakiran antara kedua pelupuk matanya. Ya, seakan-akan dia menoleh kemana saja khawatir dia fakir khawatir dia miskin dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah ditakdirkan apa yang sudah digariskan saya baginya tapi sebaliknya wa man kanatil akhiratu hamma barang siapa yang kehidupan akhirat itu adalah semangatnya niatnya cita-citanya jama'allahu syamlah maka Allah kumpulkan usahanya dia berusaha sedikit pun diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dia dibantu di dalamnya dibantu di dalamnya wa ja'alal ghina fi qalbihi dan dijadikan keberkahan di dalam hatinya dijadikan kecukupan di mana di dalam hatinya iya ini kekayaan yang paling baiknya. Dan itulah kekayaan yang sebenarnya. Merasa cukup di dalam hati. Karena itu di riwayat lain di hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal gina an kathratil arad. Innamal gina gina nafs." Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta benda. Tapi kekayaan itu adalah kekayaan di dalam jiwa, di dalam hati. Iya. Karena itu orang-orang yang dia mengerti dari ilmu agama, dia pelajari dari keindahan akhirat dan dia juga paham dari kehinaan dunia. Iya. Itu mungkin mereka adalah orang-orang yang paling kaya. Tapi tidak terlihat di dohir mereka, di jasad mereka. Karena kekayaannya di mana? Kekayaannya di dalam hati. Yang sedikit terasa banyak bagi mereka. Apa yang Allah karuniakan, mereka merasa cukup dengannya. Ya, itulah hakikat dari kekayaan. Ada orang-orang yang diberi oleh Allah, masya Allah, kelapangan. Tapi kelapangan ini seakan-akan tidak cukup baginya tidak cukup baginya. Ini karena dia dia memiliki ini rasa kaya di dalam hati. Iya. Wajah alal gina fi qalbihi. Nah itu datang juga di dalam sebagian hadis dari sebab keberkahan. Bagaimana seorang itu diberkahi apabila dia bekerja atau mengambil sesuatu, dia mengambilnya bukan dengan sangat ambisi terhadapnya. Iya, bukan dengan sangat apa? Ambisi. Tapi dia mengambilnya sesuai dengan apa yang Allah berikan. Kalau Allah berikan dia dapatkan alhamdulillah. Kalau tidak dia syukuri apa yang Allah pilihkan baginya. Itu sudut keberkahan untuk seorang hamba. Nah, kalau ini ada, dia di dalam pekerjaannya pun, di dalam apa yang dia lakukan, itu akan semakin luas kebaikan dan keberkahannya. Saya kembali kepada hadis dikatakan wajah al-ghina fi qalbihi dan Allah jadikan rasa cukup kekayaan di dalam hatinya. Wa tihid dunia wa dan dunia akan didatangkan kepadanya dalam keadaan diseret dunia itu datang kepadanya. Dia tidak mau pun dunia datang kepadanya. Ya umat ini tidak dikhawatirkan oleh Nabi kefakiran terhadap mereka. Karena setiap umat ada fitnahnya. Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati almal. Setiap umat ada fitnahnya dan fitnah umatku adalah harta. Jadi pasti dihadapkan pada fitnah. Iya. Karena itu tidak dikhawatirkan kefakiran untuk mereka. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wallahi mal faqru akhsha alaikum." Demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Itu tidak dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan yang dikhawatirkan itu dunia akan menjadi fitnah bagi mereka. Iya, mungkin kita akan baca beberapa hadis nanti tentang pandangan-pandangan seputar kehidupan dunia. Kemudian beliau katakan di sini, walastu analaha dan saya bukan orang yang diperuntukkan untuk dunia. Ini juga kalimat penting ya. Seorang itu bagaimanapun dia hidup di dunia, dia itu bukan untuk kehidupan dunia. Sebab seorang di dunia ini bukan kekal di dunia. Dia hidup di dunia setelah itu selesai. Tidak. Tapi kita semua ini adalah anak-anak kehidupan akhirat. Abnaul akhirah. Iya. Akhir dari kehidupan ada namanya negeri akhirat. Dan di negeri akhirat disitulah yang menentukan. Dan di negeri akhirat itu hanya ada dua. Farikum fil jannati wa farikum fis sa'ir. Satu golongan di dalam sorga dan satu golongan di dalam neraka yang menyala-nyala. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'id. Di antara mereka ada yang merugi dan di antara mereka ada yang beruntung. Yaitu di akhirat nanti. Dan di sana keberadaan kita. Apakah kebahagiaan yang kekal abadi atau kesengsaraan yang kekal abadi pula. Nasallallahu lana wa lakum Kemudian kata beliau walastu bimayyalin ilaiha wala ila riasatiha natnan wa qubhan lihaliha. Dan saya tidak pernah condong kepada kehidupan dunia. Iya. Bimayyalin bukan orang yang selalu condong kepadanya selalu condong kepada kehidupan dunia ini perlu diperhatikan dan diingat-ingat akan hal tersebut ya bukan orang yang condong kepada kehidupan dunia baik tapi bukan artinya dikatakan dia tidak pernah condong dalam kehidupan dunia, tidak boleh makan makanan yang enak, kamu tidak boleh makan kambing Hah? jangan makan ayam bakar tidak boleh pakai pakaian yang bagus sebab Nabi SAW juga makan daging beliau kadang memakai pakaian yang bagus apalagi kalau ada tamu-tamu ya yang datang atau beliau duduk di dalam menyampaikan hal-hal yang penting jelas ya Apakah itu artinya Nabi tidak zuhud, condong kepada kehidupan dunia? Jawabannya tidak. Beliau adalah orang yang paling apa? Paling zuhud. Iya. Maka ada memang sudut-sudut di pembahasan zuhud itu harus dipahami. Ya, ada sudut-sudut di pembahasan zuhud harus dipahami. Yang dilarang itu menjadikan dunia tujuannya yang paling besar. Ya. Segala kecondongannya berada di sana dan tidak dijadikan sebagai dunia itu sebagai tangganya menuju kepada akhirat. Tidak dijadikan dunia sebagai tangganya menuju kepada akhirat. Tapi kalau di dunia ini dia hidup dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, banyak berdikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan dari hal-hal yang baik karena nabi melakukannya, karena syariat menuntunkannya, maka itu adalah hal yang baik, tidak ada masalah. Jelas ya? perkara yang bagus. Iya. Karena itu terkait dengan masalah pakaian dan seterusnya, demikian pula kendaraan, itu bukan hal yang menunjukkan seseorang ini condong kepada dunia atau tidak condong kepada dunia. Atau seorang yang misalnya dia pakaiannya biasa-biasa saja, dia senang sederhana, ya itu belum tentu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang zuhud belum tentu menunjukkan dia adalah orang yang apa? Orang yang zuhud. Maka ini bab dari pembahasan zuhud yang memang harus dipahami sebagaimana mestinya agar supaya seorang mengenal. Iya. Dan ini eh, beberapa pembahasan mungkin di, akan berlalu bersama kita mengingatkan makna-makna ini. Jadi kata beliau natnan wa liha liha. Tidak pernah condong ke sana. Kenapa? Karena beliau menganggap itu adalah hal yang sangat buruk ya natnan itu sesuatu yang misalnya ada bangkai sudah bau yaitu natnan dalam bahasa Arab ya karena kehidupan dunia memang dibahasakan seperti itu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim beliau berlalu ya beliau berlalu di sebuah pasar dan beliau bersama para sahabatnya maka berlalu beliau melewati seorang apa namanya seekor kambing ya yang cacat telinganya dalam keadaan bangkai jadi bangkai kambing cacat telinganya maka Nabi mengambilnya, dipegang telinganya. Bangkai kambing ini, anak kambing ini. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bidirham?" Siapa di antara kalian yang senang kambing ini menjadi miliknya dengan harga satu dirham? Satu dirham itu satu mata uang perak, murah. Jelas ya? Ayo siapa yang mau beli harga satu dirham? Kata para sahabat, "Manuhibbu annahu lana bi syai' wa ma bihi." Katanya Rasulullah kami enggak senang mengambilnya dengan membayar. Ya kami mau bikin apa dengan bangkai ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau begitu atau annahu lakum. Sekarang kalau begitu kalian senang bangkai ini milik kalian gratis sudah. Ambil. Kata para sahabat, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi liannahu asak. Kata mereka, ya Rasulullah, demi Allah, andai kata bangkai ini hidup, ya belum tentu juga kami ambil. Karena dia ini ada aibnya, kecil telinganya. Ya. Pakai bagaimana kami mengambil dalam keadaan dia bangkai? Hidup saja belum tentu diambil. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi lad dunya ahwanu 'ala Allahi min hada 'alaikum." Kata beliau, "Demi Allah, sungguh dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hinanya bangkai ini di sisi kalian." Jadi kalian menganggap bangkai ini hina, dunia itu di sisi Allah itu lebih hina daripada bangkai ini kalian hinakan. Jelas ya? Iya. Karena itu kata sebagian as-salaf, ad jifa. Dunia itu adalah bangkai. Yang berlomba-lomba dalam mengejar bangkai itu, itu biasanya cuman anjing-anjing atau burung-burung gagak. Kan begitu? Iya. Maka bersyirikat di dalam hal tersebut apalagi masuk di dalam kehidupan dunia, dalam kepemimpinan, dalam mencari dunia, dalam mencari kekuasaan. Ya. Kehidupan dunia hanya untuk dunia dia jual agamanya. Ribut-ribut dengan manusia, berbuat kezaliman di sana sini. Terus melantarkan hak-hak yang wajib, jatuh di dalam dosa-dosa dan maksiat. Nah, ini tentunya bertentangan dengan keadaan orang yang mengerti hakikat dari kehidupan dunia. Ya, karena itu penting kita mengetahui apa hakikat dari kehidupan dunia itu. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam kelanjutan kalimat-kalimat indah yang beliau bahasakan tentang dunia di sini, kata beliau hiya daru darul hammi wal ghammi wal ana sari'un taqaddiha qaribun zawaluha mayasiruha usrun وحزن سرورها وأرباحها خس وأرباحها خسر ونقص كمالها إذا أضحكت أبكت وإن رام وصلها غبي فياسر انقطاع وصالها ya kemudian beliau katakan bahwa dunia ini adalah rumah gunda gulana rumah ketidaktenangan dan rumah kesusahan. Iya. Itulah kehidupan dunia. Itulah kehidupan dunia. Jadi kalau mencari yang namanya kesedihan, gunda gulana, ya. ketidaktenangan dalam kehidupan, ah, itu semuanya diketemukan di dunia. Diketemukan di dalam dunia. Sari'un diha Dunia itu sangat cepat selesainya. Sangat cepat selesainya. Iya. Sangat cepat selesainya. Apa saja dari dunia yang dimiliki? Seorang paling memiliki sesuatu, dia menjadi memiliki dari dunia, dari sudut harta, kekuasaan. Itu tidak terasa habis sudah. Dari apa? dari kekuasaannya, dari dunia yang dia miliki, dari harta yang dia miliki. Cepat selesainya. Iya, cepat selesainya. Qaribun zawaluha dan sangat dekat hilangnya. Dan sangat dekat untuk hilang. Nah itu subhanallah pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan tentang apa yang dimakan. Ya, Beliau katakan, lihatlah apa yang kalian makan itu. Akhirnya menjadi apa? Jadi seorang makan makanan apapun, iya. Dia mau makan ayam goreng, bebek goreng, atau dia mau makan daging sapi, harga yang murah, mahal. Ya macam macamnya kalau di restoran itu Masya Allah. Ada ikhwan yang cerita pernah makan apa namanya daging sapi terus dikit aja cuma 2 juta dia makan ya masya Allah minuman antum mau minum air aqua harga 5000 perak atau mau minum apa namanya air buah harga 40000 atau mau minum air kemasan wallet ha? Eh, harga 100.000 200.000 hasilnya semuanya sama keluarnya jadi apa nah, itulah yang kalian ketahui kata Nabi keluarnya nanti jadi apa ya kan jadi apapun yang masuk yang dimakan nanti hasilnya keluarnya sama. Ya, keluarnya keluarnya sama. Nah, itu sudut seorang melihat dan memandang bagaimana sebenarnya hakikat dari kehidupan dunia itu. Iya. Dan nah, itu selalu seperti itu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah para sahabatnya bahkan di tengah istri-istrinya. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dapat hadiah seekor kambing. Ya masya Allah. Ada yang memberi hadiah seekor kambing. Maka Nabi berkata kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, bagi kambingnya. Oleh Aisyah dibagi semua kambing itu, kecuali pahanya saja. Disisakan untuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu Nabi bertanya kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang tersisa dari kambingnya?" Kata Aisyah ya Rasulullah masih tersisa pahanya. Kata Nabi tidak. Bahkan tersisa semuanya kecuali pahanya. Nah, itu pandangan untuk hakikat kehidupan dunia jawaban Nabi. Ya. Kalau Aisyah beliau menjawab sesuai dengan dohirnya. Kambing memang sudah dibagi semuanya. Yang tersisa cuma apa? Cuma paha. Tapi hakikatnya yang dibagi, yang disedekahkan, ah, itulah yang kekal bersamanya. Itulah yang tersisa sampai mana? hari kiamat. Yang dimakan ini akan masuk ke dalam perut setelah itu selesai nggak tersisa. Nah, itu jawaban mengingatkan bagaimana hakikat dari apa? Dari kehidupan dunia. Iya. Maka dunia itu seperti itu. Kemudian kata beliau, mayasiruha usrun. Hal-hal yang mudah itu susah. Nah, Itu dunia. Iya. Jadi banyak hal yang dipikir sebenarnya itu kemudahan-kemudahan. Tapi sebenarnya itu kesusahan-kesusahan. Wa husnun sururuha. Kegembiraan di kehidupan dunia itu hakikatnya kesedihan. Itu hakikatnya kesedihan. Karena itu di kehidupan dunia ada orang-orang yang dimudahkan untuk meraih dunia, dimudahkan untuk dosa, untuk maksiat, itu semuanya akan menjadi hal yang memberatkannya pada hari kiamat. Iya. Karena itu disebutkan bagaimana hari kiamat itu sebagai yaumun asir, hari yang sangat berat bagi orang-orang yang kafir. Iya. Hari yang berat. Itu kehidupan dunia. Kegembiraan-kegembiraannya dia tertawa, bersenda gurau dan seterusnya. Ya. Kalau itu tidak dibangun di atas ketakwaan, maka dia akan berubah menjadi kesedihan. Akan berubah menjadi kesedihan. Warbahuha khusrun. Demikian pula ribihnya. Ya apa-apa yang merupakan keuntungannya dianggap keuntungan-keuntungan sebenarnya itu kerugian-kerugian iya jadi ada orang di dalam kehidupan dunianya dia berjalan ya melakukan sesuatu dianggap dia sudah beruntung dengan meraih dunia itu ah ini saya untung sana untung sana untung iya tapi kalau dihitung secara hakikat syar'i, dia merugi. Paling tidak waktunya, umurnya. Ya. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu asar, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Ya semuanya merugi. Kecuali empat saja yang diperkecualikan. Illa ladina amanu wa amilu salihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr ini empat golongan orang yang beriman masuk dalamnya para penuntut ilmu orang yang beramal salih saling berwasiat dengan kebenaran dan saling berwasiat dengan saling berwasiat dengan kesabaran ini empat orang yang keluar dari kerugian jadi kalau dia masuk di dalam kehidupan dunia, ada yang dianggap beruntung, maka itu sebenarnya adalah apa? Adalah kerugian. Wanaksun kamaluha. Hal yang dianggap sempurna itu adalah kekurangan. Hal yang dianggap sempurna itu adalah kekurangan. Iya. Jadi itu hakikat kalau kita memandang di kehidupan dunia. Ida adhakat abakat. Kalau dunia ini membuat tertawa, nanti dia akan membuat menangis. Wa in rama waslaha gabiyun fayasur an kitai wisaliha. Kalau ada seorang yang dungu ingin menyambung dunia, maksudnya menyambung dirinya dengan dunia, selalu ingin mendapatkannya, maka perhatikanlah sangat segera terputus apa yang dia sambung itu. Sangat segera terputus apa yang dia sambung. Iya. Oke itulah bagian dari kehidupan. Dunia ini sudah dipastikan oleh Allah. Ada ujian-ujian, cobaan-cobaan. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi thamarat Sungguh kami telah menguji kalian, akan menguji kalian dengan sesuatu. Dibahasakan bisyai'in, sesuatu. Ya. Ini kalimat menunjukkan sesuatu itu bukan hal yang berharga di sisi Allah. Tapi diuji kalian dengan itu. Dari ketakutan, kelaparan, kekurangan pada harta, jiwa, buah-buahan. Nah, itulah dari kehidupan ini. Baik. Jadi ini beberapa makna ya diingatkan oleh penulis rahimahullahu taala. Jadi kalau ingin kehidupan <clears throat> yang sebenarnya kehidupan yang bahagia, Allah telah tetapkan hal itu. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang salih dan dia adalah seorang yang mukmin, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang thayyibah kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Iya, kehidupan yang bahagia. Dan kebahagiaan itu dalam mengikuti syariat. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara, dijamin. Iya, tidak akan sengsara. Ini ayat berasal di surah Toha ya. Kandungannya dalam sekali di surah ini. Apalagi kalau kita perhatikan kandungan dari surah disebutkan kisah Fir'aun dan Nabi Musa di situ dan di akhirnya ada disebutkan kisah Nabi Adam alaihi salam dan bagaimana Nabi Adam diuji kemudian dikeluarkan dari surga. Iya. Kemudian di akhirnya diingatkan akan berbagai kehidupan dunia. Di awal surah sudah dikatakan Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak pernah menurunkan Al-Qur'an kepada engkau Nabi Muhammad untuk membuat engkau sengsara. Karena itu orang yang mempelajari Al-Qur'an, mengikutinya, mendalami dari syariat ini, mengamalkannya, itu kehidupan yang paling baik kehidupan yang paling indah. Dan dengan itulah dunia bisa berubah menjadi suatu hal yang baik untuk dirinya. Iya. Suatu hal yang baik untuk dirinya. Jadi dunia itu bisa menjadi tangga baginya menuju kepada akhirat. lah yang baik. Yang penting dia mengerti sudut mana yang dicela di kehidupan dunia itu. Dan dunia ini dia bisa fungsikan kemana? padahal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu masyhur ya populer dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan selainnya. Mereka berkata bahwa di dunia ini ada sorga. Siapa yang tidak masuk ke dalamnya, dia tidak masuk ke sorga akhirat. Itu ucapan benar ya. Ada sorga yang berupa keimanan. Sorga dalam syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah keimanan dan amalan salih. Itu semuanya sorga dunia. Seorang kalau tidak masuk di dalamnya, tidak merasakan keindahan sorga ini, bagaimana dia mau merasakan keindahan sorga di akhirat? Karena sorga di akhirat itu balasan dari apa yang dia kerjakan di mana? Di dalam kehidupan dunianya. Iya. Yeah. Nah, untuk sampai ke sana bagaimana ibadah itu menjadi sorga, lahan ketaatan, hal yang sangat nikmat baginya, dia harus tahu tentang kehinaan dunia. Dia harus paham tentang kehinaan dunia. Nah, ini diantara sudut penting ya, kenapa penulis rahimahullahu taala di sini yang menjelaskan membahasakan bagaimana kehidupan dunia itu dan menerangkan bagaimana hakikatnya. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, pernah mengajarkan sebuah doa. Iya. Doa yang sangat agung yang dibaca untuk menghilangkan gunda gulana, kesedihan. Dan doanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maqala abdun qat idza asabahu hammun wa hazan." Tidaklah seorang hamba ketika dia tertimpa gunda gulana atau kesedihan, lalu dia berucap. Dia membaca doa ini. Allahumma inni abduka. Ya Allah, sungguhnya saya ini adalah budakmu, hambamu. Wabnu abdika. Anak dari hambamu. Wabnu amatik dan anak dari hamba perempuanmu. Maksudnya ayah dan ibunya, dua-duanya juga hamba Allah Subhanahu wa taala. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Madin fiya hukmuk. Berlaku padaku hukummu. Adlun fiya qada'uk. Dan adil segala ketentuanmu terhadapku. As'aluka bikulli ismin huwalak. Saya memohon kepadamu ya Allah dengan segala nama yang merupakan namamu. Sammaita bihi nafsak. Apakah engkau namakan dirimu secara langsung dengan nama itu au anzaltahu fi kitabik atau nama itu engkau turunkan di dalam kitabmu, engkau terangkan di dalam kitabmu au allamtahu ahadan min khalqik atau nama itu engkau ajarkan kepada seorang dari makhlukmu. Awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Atau engkau simpan nama itu di sisimu. Antaja'al al-Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah saya mohon kepadamu supaya engkau menjadikan Al-Quran itu sebagai persemian hatiku. Ya tahu Robi ya? Ya musim semi. Musim semi. Kalau kita di Indonesia kan cuma kenal dua musim ya. Musim kemarau dan musim musim hujan. Itu musim semi, itu musim yang paling indah itu di dalam setahun, musim semi. Jadi mohon supaya Al-Quran dijadikan sebagai persemian hatinya. Iya. Wa nuru sadri dan menjadi cahaya dadaku. Wa jala'a husni sebagai hal yang menyirnakan kesedihanku. Wa bahami dan perkara yang menghilangkan gunda gulanaku. Jadi setiap kali dia ucapkan itu, maka pasti Allah akan hilangkan gundah gulana dan kesedihan dia. Iya. Nah, ini doa-doa yang agung ya. Insya Allah kapan-kapan ini perlu diterangkan dengan dalam satu ceramah khusus. Iya. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan terkait dengan doa ini, ya sepantasnya bagi siapa yang mendengarnya untuk mempelajari kandungan dari doa ini. Baik. Jadi ya, perhatikan ya dalam satu doa seorang itu bisa mendapatkan berbagai keindahan dan kebaikan seperti itu. Ah, itulah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan akhirat. Jadi sepanjang keyakinannya benar, keimanannya benar, sebab awal doa itu berisi pembahasan-pembahasan akidah ya, dari keimanan, pembahasan takdir dan seterusnya. Ya. Kemudian pegangannya terhadap Allah benar, terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian dia juga Eh, bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh hal tersebut, maka Allah akan mudahkan untuknya dari berbagai kelapangan, kebahagiaan, keindahan di dalam kehidupan dunianya. Kemudian beliau berkata, "Fa'as'alu Rabbi ayyahula bihaulihi wa quwwatihi baini wa baina Maka saya memohon kepada Allah Rabbku supaya memisahkan saya memisahkan antara saya dan antara terperangkap di dalam kehidupan dunia ini. Iya. Iktial ini kalau bahasa umumnya itu biasa dipakai untuk pembunuhan senyap. Orang yang dibunuh tiba-tiba, diserang tiba-tiba, dicelakakan tiba-tiba, itu disebut dengan nama apa? Iktial. Jadi beliau memohon dengan daya dan kekuatan Allah supaya dipisahkan dijauhkan dari terperangkap oleh dunia seperti itu. Iya. Ini pelajaran yang agung ya. Seorang itu harus selalu mengingat. Ya, dia memohon kepada Allah supaya dijaga agamanya dan dijauhkan dari fitnah dunia. Dijauhkan dari fitnah dunia. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa ya mengajarkan banyak doa agar supaya seorang itu terhindar dari fitnah dunia sampai Imamul Bukhari rahimahullahu taala memberi judul bab khusus di dalam sahihnya bab fit ta'awud min fitnatid dunia bab bagaimana seorang itu berta'awud berlindung kepada Allah dari fitnah dari fitnah dunia iya dari fitnah dunia dan memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan berbagai doa di dalam hal tersebut. Iya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya setelah bab itu tadi Imamul Bukhari membawakan hadits saat bin Abi Waqqas ya di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari mereka beberapa kalimat. Kata saat Nabi mengajarkannya seperti mengajarkan kami cara menulis. Maksudnya diajari dengan betul-betul kalimat ini. Allahumma ini bika minal bukhli wa bika minal jubun wa bika an uradda ila ardalil umur wa bika min fitnati dunya wa adabil qabr. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari penyakit bakhil. Iya. Karena kebakhilan ini luar biasa ya dan itu hal yang membinasakan ya dan kalau pada suatu umat didominasi oleh hal tersebut itu bisa menjadi sebab kebinasaan mereka nah itu Nabi pernah bersabda iyakum wasyuh fa nama ahlaka man kana qablakum asyuh hati-hati kalian dari kebakilan itu sebab yang membinasakan umat sebelum kalian adalah kebahilan tersebut. Karena itu kita diperintah berlindung dari hal yang seperti itu. Iya. Dan namanya jiwa-jiwa itu ya, kalau tidak dikontrol, tidak dididik, dia tidak terlatih. Sama dengan anak kecil itu, lihat anak kecil ya, anak bayi. Anak bayi itu awal kali tumbuh memang menyusu dari ibunya, terus menyusu, menyusu. Kalau tidak dilatih supaya melepas susuannya, Sampai umur lima tahun pun dia masih nyusu sama ibunya. Jelas ya? Ibunya kalau ingin melatih anak supaya anak ini berhenti menyusu dari ibunya, kan harus dilatih. Ya mungkin satu dua hari satu pekan mungkin dia banyak menangis gara-gara dikurangi kadar susunya atau diganti dengan hal yang lain. Jelas ya? Ya ada dulu sebagian ibu-ibu tuh kadang apa namanya diberi remason supaya anaknya itu kapok nyusu lagi. Jelas ya? Nah, itu kan hal-hal yang kadang jiwa itu harus dilatih seperti itu. Harus dilatih seperti itu. Iya. Maka pelatihan untuk jiwa ini itu penting. Selalu dia kontrol dirinya. Nah, ini dia rasakan dirinya, wah ini kayaknya saya ini agak bakhil orangnya. Nah, dia pelajari dirinya. Ini sifat nggak bagus nih. Saya harus obati diri saya. Bagaimana cara mengobatinya? Nah, dia pelajari pintu di pembahasan sedekah, di pembahasan berbuat baik, di pembahasan keutamaan bagaimana seorang menafkahkan hartanya padahal dia juga mungkin sangat perlu dalam hal tersebut. Ya. Itu bentuk-bentuk mengobati. Demikian pula dia berlindung dari penyakit aljuban. Penyakit aljuban. Aljuban ini artinya Baik, aljuban ini artinya adalah uh, rasa takut ya, penakut. Jadi apa-apa dia penakut. Ya kalau anak-anak kecil kan begitu. Caranya mengukur keberaniannya suruh berjalan di malam hari lewat kuburan. Ya. Itu umumnya ya di tengah manusia. Kalau dia berjalan biasa-biasa saja artinya dia sudah apa? Sudah bagus. Nah, ini penakut ini harus diobati harus diobati ya sebab itu bentuk dari penyakit jadi ada orang-orang subhanallah ya ya melihat darah saja itu bisa pingsan melihat darah saja bisa pingsan nah, ini harus dia perbaiki dirinya harus dia perbaiki dirinya karena jiwa itu seperti yang saya katakan tadi perlu dilatih ya karena itu kata seorang penyair yang bahasanya kata beliau ilam tamut bisayfi tamutu bigairihi kalau kamu tidak mati di ujung pedang kamu akan mati dengan cara yang lain ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu sebab-sebab kematian itu banyak dan mati itu sama saja satu di atas kasur kamu juga mati namanya di ujung pedang kamu juga mati namanya kan begitu Nah, ini cara untuk melatih jiwa di dalam hal tersebut. Dan ini bentuk dari akhlak-akhlak. Ya. Dan antara caranya seorang berlindung kepada Allah supaya dibantu, dijauhkan dari hal yang seperti itu. Dan dia berlindung juga Wa a'udzubika an uradda ila ardalil umur. Ya Allah, saya berlindung kepadamu. Jangan sampai saya dikembalikan kepada umur yang paling apa? Paling rendahnya. Ya, umur yang paling rendahnya itu artinya kepikungan. Dia di waktu tuanya menjadi tidak ingat apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa. Iya. Tidak bisa berbuat apa-apa. Dan ini mengandung dua makna ya. Bisa mengandung makna dia berlindung jangan sampai di waktu tuanya menjadi umurnya yang paling hina, paling tidak baik dan dia berlindung supaya jangan sampai dia didapati oleh hal tersebut. Dimakmurkan dari kehidupannya sehingga umurnya itu semuanya di kondisi yang dia bisa baik dalam kondisi bersemangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir berlindung dari fitnah dunia dan fitnah apa? Fitnah adab kubur. Ya. Dan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah kadang membaca di setiap majelis yang beliau duduk di situ, sebagaimana dalam hadits riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqum majlis hatta yad'u bihaulail kalimat sangat sedikit atau sangat jarang sekali Nabi itu berdiri dari sebuah majelis hingga beliau berdoa dengan beberapa kalimat. Itulah doa yang biasa kita baca ya. Allahumma iksim bainana apa namanya? Allahumma iksim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa bainama asiyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yakini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya minta dari keyakinan supaya meringankan dari kehidupan dunia wa matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu kul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina dia mohon kepada Allah supaya musibah tidak menimpa agama dunia nggak ada masalah musibah menimpa dunia tidak ada masalah. Memang dunia untuk itu. Tapi kalau musibah menimpa agama, ah, itu yang paling berbahaya. Wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan kami yang paling besar dan akhir dari ilmu kami. Subhanallah, dia belajar sana sini berbagai keahlian, ujung-ujungnya cuma cari dunia. Ya. Apalagi kalau dia belajar ilmu agama hanya untuk mencari dunia, itu artinya dia tidak paham keagungan ilmu yang dia pelajari. Dia tidak memahami keagungan ilmu yang dia pelajari. Nasallallahu alaihi wassalam. Wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah jangan engkau menjadikan orang yang tidak merahmati kami berkuasa terhadap kami. Ini doa ya. Doanya panjang. Ya. Ada doa-doa lain diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sisa seorang itu membaca dari doa-doa yang berada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau di dalam hadith-hadith yang disahihkan oleh para ulama dari doa berfitnah dari fitnah dunia dia hafal supaya dia dijaga di dalam kehidupannya. Kemudian kata beliau, "Faya talibat dunia faya talibat dunia dani'ati jahidan ala utulub Ya. Ala tlub siwaha ala tlub siwaha innaha la wafalaha فكم قد رأينا من حريص مشفق عليها فلم يظفر بها أن لها maka wahai orang yang mencari dunia yang hina dunia yang rendah dia mencarinya dengan sungguh-sungguh ingatlah ketahuilah yang kau mencari selain daripada dunia itu. Karena dunia itu tidak pernah menepati janji. Dunia itu tidak pernah menepati apa? Janjinya. Namanya saya dunia ya. Dunia itu dari kata adani. Suatu yang rendah. Suatu yang hina. Iya. Jelas ya? Karena itu bahasa-bahasanya Memang pembahasan dalam Al-Quran itu menggambarkan hakikatnya. Dunia adalah yang rendah. Kadang disebut dengan al-ula. Kehidupan yang pertama. Sebab itu bukan kehidupan kekal abadi. Bukan kehidupan yang terakhir. Itu adalah hal yang pertama. Kadang disebut dengan nama al-ajila. Hal yang segera. Hal yang segera. Segera pergi. Segera hilang sementara. Iya. Itu bahasa-bahasa ya tentang kehidupan dunia di dalam Al-Qur'an. Jadi dari namanya saya sudah dipahami. Iya. Kemudian diingatkan oleh penulis, carilah selain daripada dunia itu. Maksudnya cari akhirat. Karena dunia itu lawa falaha. Tidak pernah menepati janji. Disebut dengan dunia, ya seperti itu dia tidak pernah menepati janjinya ya nah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kun fit dunya karena kegarib au abiru sabil jadi engkau di dunia seakan-akan engkau itu adalah orang yang asing atau sekedar berlalu, pengelana yang sekedar berlalu. Jadi dia dihidup di dunia untuk mempersiapkan bekalnya saya, tidak menjadikan dunia sebagai kehidupan kekal abadi. Baik. Kata beliau, "Fakam qad ra'ayna min harisin mushfiqin 'alaiha falam yadfar biha ayyanalaha." Betapa banyak kita melihat orang yang bersemangat, ambisi mencari dunia. Ya betul-betul dia menghendakinya. Tetapi tidak ada yang dia dapatkan dari dunia tersebut. Iya. Belum lagi di akhirat, pertanyaan-pertanyaan terkait dengan dunia itu wah panjang sekali. Hal-hal yang terkait dengan dunia. Iya. Karena itu dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak sampai ditanya tentang beberapa pertanyaan. Ada empat pertanyaan. Pertama ditanya tentang umurnya, di mana dihabiskan. Usia mudanya, di mana dia usangkan Ditanya tentang hartanya, ada dua pertanyaan. Dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan? Min ainak tasabahu wa fima amfakahu Iya. Akan ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Bagaimana dia beramal dengan ilmu tersebut. Ya kalau ingin semangat, semangatlah mencari akhirat. Jangan semangat mencari mencari dunia. Kemudian setelah itu beliau bawakan di sini penyebutan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat peringatan tentang kehidupan dunia. Iya. Kata beliau laqad jaa fi ayi itu tidak ditasdid ya di disambung saja laqad jaa fi ayil hadidi wa yunusin wa Yunusin harusnya wa Yunus saya tapi ini timbangan syairnya harus seperti itu makanya di kasratain karena darurat syair namanya wa fil kahfi idahun darbi mithaliha wa fi ali imrana bisa dibaca ali imrana dan bisa juga dibaca fi ali imranin bisa untuk darurat syair supaya menjadi mafailun kalau ali imrana menjadi mafailu nah, itu boleh juga namanya tapi masuk kemasukan ilal wa surati fatirin wa fi ghafirin qad ja'ati bayanu haliha wa fi surati al-ahqafi wa idhin. wa kam min hadithin mujibil li'tizaliha Masya Allah beliau ringkas di sini kalau ingin menghafal di mana tempatnya dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mencela tentang kehidupan dunia. Ah, ini tempat-tempatnya. Iya. Jadi beliau sebutkan di sini beberapa tempat dalam Al-Qur'anul Karim celaan terhadap kehidupan dunia. Yang pertama kita beliau telah datang di dalam surah Al-Hadid. Di surah Al-Hadid dan di surah Yunus ada dua. Kemudian yang ketiga di surah Al-Kahfi. Penjelasan bagaimana perumpamaan kehidupan dunia. Kemudian di surah Al-Imran, di surah Fatir dan di surah Ghafir. Ini sudah berapa? Sudah enam ya? Iya. Sudah enam. Dan nanti akan terlihat ya di satu surah ada beberapa tempat. Kemudian di surah Al-Ahqaf. Berarti ini tujuh surah semuanya. Di surah Al-Hadid, kita mulai dari surah Al-Hadid dulu. Apa ayatnya di surah Al-Hadid? Itu ayat yang ke-20 dari surah Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إيه. اعلموا I'lamu. Ini perintah. Ketahuilah. pelajari lah nah, itu perlu dipelajari memang seorang perlu tahu hal yang seperti itu itulah mengenal dari hakikat kehidupan dunia itu dari salah satu kewajiban dalam beragama jangan dianggap bahwa pembahasan mengenal hakikat kehidupan dunia itu perkara sebaiknya kita tahu itu bagian dari pembahasan adab saya tidak itu bagian dari kewajiban bagian dari kewajiban Bahkan seorang penuntut ilmu cirinya adalah dia mengenal kehinaan dari dunia itu. Karena kata karena itu kata sebagian ulama dari faedah yang paling kecil yang dipetik oleh seorang penuntut ilmu adalah dia mengenal bahwa dunia itu adalah hal yang hina. Iya. Jadi maksudnya setiap penuntut ilmu harus paham tentang hakikat dari kehidupan dunia ini. Ketahuilah annama hayatud dunya laibun wa Wazina, wa zina. Bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Ya. Senda gurau. Wazina dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, bermegah-megahan di antara kalian. Itu kehidupan dunia. Saling meninggikan, saling melombai, bermegah-megahan dalam kepemilikan wa fil amwali wal aulad ya, serta saling berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan anak-anak kamathali ghaithin seperti hujan seperti hujan ajabal kuffaru nabatahu yang para petani itu merasa bangga dengan tanaman-tanaman yang tumbuh dari hujan itu iya al-kuffar di sini artinya orang-orang yang menanam ya para petani thumma fatarahu musfarra kemudian tanaman itu menjadi kering yang namanya tanaman itu tidak ada yang selalu dia hijau pasti ada suatu saat dia akan kering thumma yakunu hutama eh, thumma fatarahu sarran thumma yakunu hutama kemudian kamu melihatnya menjadi kuning warnanya berubah menjadi kuning lalu menjadi hancur Itulah kehidupan dunia. Iya. Wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat ada dua saja. Siksaan yang pedih atau pengampunan dari Allah dan ridhonya. ya bahasa ayat subhanallah. Diingatkan akan kehidupan dunia lalu diberi hakikat. Di akhirat itu cuma ada dua. Siksaan yang pedih atau pengampunan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditutup ayatnya wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Kesenangan yang menipu. Dia sudah berbangga mendapatkannya, merasa tinggi dengannya. Ternyata di akhirat dunia itu justru mencelakakannya. ternyata menjadi hal yang memberatkannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik ini surah Al-Hadid. Surah yang kedua di surah Yunus. Surah Yunus di ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama mathalul hayati dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am." حتى إذا أخذت الأرض زخرف زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم yatafakkarun. Iya. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia. Ini datang dalam bentuk penyebutan perumpamaan. Perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan. Kami turunkan dari langit. Fakhtalata tabihi nabatul ard. Lalu tumbuhlah air itu bercampur dengan tanah. Kemudian tumbuh dengannya tumbuhan-tumbuhan dari bumi. Mimma ya'kulun nas Tumbuhan yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan ternak. Iya. Hingga apabila bumi telah sempurna keindahannya, ya wazayyanat dan dia telah memakai bercantik dengan keindahan itu wadhanna ahluha dan penghuni dunia ini menyangka bahwa mereka ya sudah mampu mengira bahwa mereka menguasai dunia ataha amruna lailan aw nahara maka tiba-tiba datang siksaan kami kepada mereka di waktu siang atau di waktu malam Faja'alnaha hasidan kallam tagna bil ams. Kami jadikan tanaman-tanaman itu seperti hasidan. Sudah dipanen, sudah disabit. Seakan-akan tidak pernah ada sebelumnya. Tidak pernah tumbuh kemarin. Nah, itulah kehidupan dunia. Datang tiba-tiba Allah mengambilnya. Datang tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hancur. Tidak ada yang tersisa lagi bagi dia. Kadzalika al ayati liqaumi yatafakkarun. Demikian kami buat perumpamaan atau kami terangkan ayat-ayat bagi orang yang berfikir. Baik. Kemudian ini ayat semisal dengan ayat di surah Al-Kahfi dan ini tempat yang ketiga. Surah Al-Kahfi di ayat yang ke 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadrib lahum mathalal hayatid dunya." Wahai Nabi Muhammad, buatlah untuk mereka perumpamaan kehidupan dunia. Nah, ini sini perintah langsung kepada Nabi ya, supaya membuat perumpamaan kepada para sahabatnya, kepada umat ini. Bagaimana kehidupan dunia itu? Iya, bagaimana kehidupan dunia tersebut. Kama in anzalnahu minas sama. Seperti air yang kami turunkan dari langit. Jadi ini sama ya dengan sebelumnya. Ayat sebelumnya dibahasakan seperti air. Diturunkan dari langit. ya Dan di sini perlu kita perhatikan ya. Kenapa dunia itu dikatakan seperti air? Nah, ini dari hal-hal yang perlu kita renungi dari ayat. Imamul Qurtubi rahimahullah dalam tafsir ayat ini menyebutkan ucapan sebagian ahli hikmah. Kenapa dunia diperumpamakan seperti air? Ada beberapa sudut alasan atau ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah karena air itu tidak pernah menetap di satu tempat. Lihat saja airnya, apalagi kalau dia berada di atas daun itu tidak menetap di satu tempat dia berada di sana sini iya berada di sana sini maka demikian pula dunia dunia itu tidak pernah menetap pada satu tempat tidak menetap pada satu tempat baik nah itulah dunia itulah dunia jadi kalau dunia itu ditanya tentang kesetiaan, tidak ada kesetiaannya. Memenuhi janji, tidak ada memenuhi janji. Jelas ya? Ya kalau mau bercerita tentang cinta, jangan membicarakan hal itu dengan dunia. Karena dunia adalah paling pengkhianat. Tidak pernah menepati janji dan tidak ada kecintaannya pada satu orang saja. Selalu berpindah-pindah. Nah, ini sudut yang pertama. Sudut yang kedua, karena air itu tidak di atas satu keadaan saya. Kadang dia jernih, kadang dia keruh, kadang dia sesuai dengan apa yang berada di sekitarnya. Ya, itulah dunia. Dunia juga seperti itu. Dia selalu berubah-ubah. Selalu berubah-ubah. Iya. Kemudian sudut yang ketiga, air itu dia tidak kekal. Namanya air disimpan. Misalnya dia di atas daun sekarang ada air. Ya. Begitu terbit matahari habis menguap air itu hilang ya dunia juga seperti itu diperumpamakan dunia seperti air karena dunia seperti itu dia juga akan menghilang dia akan menghilang kemudian sudut yang keempat air itu tidak ada yang masuk ke dalam air kecuali dia pasti apa pasti basah ya ada orang yang masuk ke dalam air tidak basah Hah? Jawabannya tidak. Siapa saja yang masuk ke dalam air pasti dia basah. Maka dunia juga seperti itu. Siapa yang masuk ke dalam fitnahnya, siapa yang masuk ke dalamnya, maka dia tidak selamat dari fitnah dan gangguan-gangguan di dalam kehidupan dunia. Iya. Kemudian alasan yang kelima terkait dengan air, kenapa dibahasakan dengan air? Sama dengan air. Air itu kalau dipakai seperlunya bagus. Tapi kada, kapan airnya berlebihan, kira-kira bagaimana? Bagus atau tidak? Tidak baik. Yang mengatakan minum air itu sehat. Jelas ya? Kalau dia minum air dalam satu hari empat drum, eh, itu bukan sehat namanya membunuh diri. Iya, membunuh diri. Jangan dia katakan, oh saya siram air ke tanaman, ini menjaga tanaman supaya tumbuh ya diambil air satu tangki dia siram seluruh tanamannya banjir di rumahnya habis semuanya ah, itu air air itu dipakai kalau kadar yang bagus dia nggak ada masalah tapi kapan dipakai lebih daripada kadarnya dia akan apa dia akan merusak ah, itulah kehidupan kehidupan dunia baik jadi itu lima ya lima hal dan mungkin menggambarkan bagaimana perumpamaan dari kehidupan dunia. Kemudian kata beliau di surah Ali Imran, di surah Ali Imran ya ada dua ayat ya di surah Ali Imran. Ada ayat di ayat 185, "Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur." Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali apa? Perhiasan yang menipu. Dan ayat yang kedua di surah Ali Imran, di ayat 196 dan 197. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sekali-sekali jangan sekali-sekali ya keberadaan orang-orang kafir di negeri-negeri itu menipu engkau. Itu perumpamaan, itu perhiasan dunia yang sedikit Kemudian tempat tinggal mereka adalah neraka jahanam dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Baik. Kemudian berikutnya di surah Fatir. Di surah Fatir di ayat 5. Ya ayuhan nasu inna wa'adallahi haq Fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahi al gharur. Wahai sekalian manusia, sungguhnya janji Allah itu maha benar. Maka jangan sekali-sekali kehidupan dunia menipu kalian dan jangan sekali-kali syaitan menipu kalian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ayat yang ke berarti yang ketujuh sekarang ya, berarti di surah Ghafir dikatakan wasurati wasur wa fi ghafirin di surah Ghafir maksudnya di ayat yang ke-39 di surah Ghafir. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata wa innal akhirata hiya darul qarar. Ini masuk di dalam ucapan mukmin ya dari keluarga Firaun itu. Ada seorang yang beriman dari keluarga Firaun, disembunyikan keimanannya. Nah, ini yang disebutkan dari ucapannya di dalam Al-Qur'an. Wahai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanya perhiasan saya Dan kehidupan akhirat itulah tempat menetap. Itulah tempat menetap. Kemudian yang terakhir di surah Al-Ahqaf wa fil ahqafi wa fi suratil ahqafi a'dhamu wa'idhin dan di surah al-ahqaf terdapat nasihat mendalam yang sangat besar ah, ini berada di akhir dari surah al-ahqaf di ayat ke-35 yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan minan nahar balag بلاغ فهل illa al-qawmul الفاسقون ya jadi mereka ini ketika mereka melihat apa yang telah dijanjikan. Yang mereka sudah melihat dari hakikat atau dari uh, akhirat. Ya. Ketika mereka melihatnya, maka mereka menyangka seakan-akan mereka ini tidak menetap atau tidak tinggal di dunia kecuali satu saat saya. Itu semua orang yang tinggal di dunia seperti itu. Begitu dia keluar dari dunia, dianggap bahwa dia tinggal cuma sesaat saja. Iya. Bahkan orang yang paling nikmat kehidupannya di dunia itu merasa dia tinggal cuma sehari saja. Nahnu a'lamu bima yaquluna id yaqulu amsaluhum tariqatan illa bisna illa yawma. Kami yang paling tahu apa yang mereka ucapkan penduduk neraka. Ketika mereka berkata, orang yang paling baik kehidupannya di dunia berkata, ini yang paling megah hidupnya di dunia dari orang kafir. Apa yang mereka katakan? Kami cuma hidup sehari saja. Dalam ayat ini sesaat. Jelas ya? Ini menunjukkan peringatan yang sangat besar untuk kita semua. Ya, jangan tertipu dengan kehidupan dunia itu. Kemudian dikatakan di dalam ayat, balag inilah pelajaran yang sudah cukup sudah disampaikan untuk kalian. Harusnya sampai kepada kalian peringatan ini. Iya, fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Maka tidaklah dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik saja. Baik. Jadi ini Masya Allah ya dari tujuh tempat dalam Al-Quran ditunjukkan oleh Syekh ya penjelasan-penjelasan tentang kehidupan dunia. Kemudian kata beliau wa kam min hadithin mujibin li'tizaliha. Betapa banyak hadith yang menjelaskan menerangkan tentang wajibnya untuk menghindari kehidupan dunia. Iya. Untuk menjauhi kehidupan dunia. Kalau kita baca dari hadith-hadith banyak sekali subhanallah dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadith Abu Sayyid Al-Khudri riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau. Kelihatannya begitu manis, hijau, sejuk, ya. Wa inna Allah mustakhlifukum fiha. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian berkuasa di atasnya. Fayanzura kaifa ta'malun. Lalu Allah melihat bagaimana kalian beramal di atas kehidupan dunia fattakun nisa kata beliau fattakud dunia wattakun nisa hati-hati kalian dari dunia diingatkan hati-hati kalian dari dunia dan hati-hati kalian dari perempuan perempuan itu bagian dari apa bagian dari kehidupan dunia kenapa dikhususkan di sini karena di antara fitnah-fitnah dunia yang paling berbahaya adalah fitnah apa? Fitnah perempuan. Iya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits riwayat Muslim juga dari Al Mustawrid bin Shaddad radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Mad dunya fil akhirah illa mathalu ma yaj'ala ahdukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima yarji'." Kata beliau, "Tidaklah kehidupan dunia dibandingkan dengan akhirat seperti kalian menjadikan salah satu jari kalian ini Iya, dimasukkan ke laut ke air laut maka lihat apa yang di bawah jelas ya sekarang kalau ingin dunia mau diambil dari dunia masukkan saja jari kemana ke air laut lihat yang dia bawa kembali apa Hah? tidak ada apa-apa yang dia bawa kembali itulah kehidupan dunia walaupun banyak ya seperti air laut tapi yang dia bawa seperti itu aja. Dia masukkan tangannya, tidak ada yang dia bawa. Jelas ya? Nah, itulah kehidupan dunia. Baik. Dan telah datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadit-hadit yang sangat banyak tentang hal ini. Baik. Kemudian penulis rahimahullah taala di sini memberikan penjelasan bagaimana keadaan manusia dalam menyikapi di dalam memandang kehidupan dunia. Dan ini termasuk hal-hal yang penting di kalimat-kalimat beliau di sini. Kata beliau laqad nadaru qaumun bi'aini basiratin. Itu boleh ya laqad nadaru qaumun. Ya. Pakai waw di situ. Harusnya kan laqad nadara qaumun, kan begitu kan harusnya. Tapi pakai waw nggak ada masalah. Itu ada bahasa dikatakan akaluni baragith dalam bahasa Arab. إليها فلم تجررهم باختيالها أولئك أهل الله حقا وحزبه لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها ومال إليها آخرون لجهلهم فلما اطمأنوا أرشقتهم نبالها أولئك قوم آثروها فأعقبوا بها الخزي في الأخرى وذاقوا وبالها. Ya. Sini beliau terangkan keadaan manusia terbagi dua. Ya. Kata beliau sekelompok kaum ada yang melihat dunia itu dengan pandangan basirah, pandangan dengan ilmu. Pandangan yang disertai dengan pengetahuan. Maka Falam tagrurhum bikhtiyariha. Mereka pun tidak tertipu dengan perangkap-perangkap dunia ini. Iya. Ulaika ahlullahi haqqan wa hizbuhu. Orang yang seperti ini mereka lah golongan Allah dan hizbuhu. Untuk mereka sorga Firdaus. Irthan, mereka sebagai pewaris. Wayalah dan betapa beruntungnya mereka berapa beruntungnya mereka. Iya. Jadi ini, mereka ini orang-orang yang dikatakan oleh Syekh di sini tidak tertipu oleh dunia. Nah, itu yang paling berhak dengan ayat-ayat disebut sifat wali-wali Allah itu. Ya, mereka adalah orang yang beriman lagi apa? Lagi bertakwa. Ya, itu wali-wali Allah. Demikian pula ketika disebut Hizbullah, golongan Allah, dan disebutkan mereka dengan keberuntungan, nah mereka itulah orang-orang yang memahami dari agama dan tidak tertipu dengan kehidupan dunia. Iya, ayah-ayahnya, saudara-saudaranya, istri-istrinya, anak-anaknya, ya golongannya itu tidak memalingkannya dari kebenaran, tidak tertipu dari kehidupan dunia. Sebagaimana mereka pula orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka adalah para pewaris orang-orang yang mewarisi surga dan mereka kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Iya. Maka ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua, wa mala ilaiha akharuna li jahlihim sekelompok manusia lain condong kepadanya karena kejahilan mereka karena kejahilan mereka dan ini tambih indah ya dari penulis jadi kalau ada yang tertipu dengan dunia itu kadang diantara sebabnya adalah kejahilan dia tidak mengerti tentang apa tentang tipu daya dunia itu iya dan kadang seorang ada yang mengetahui tapi dia lebih condong kepada hawa nafsunya atau disesatkan di atas ilmu. Nasallallahu alaihi Akhirnya dia jatuh ke dalam apa? Ke dalam kehidupan dalam fitnah-fitnah dunia itu. Falatmat falamat ma'annu arsyaqathum nibaluha. Begitu mereka sudah tenang dengan kehidupan dunia ini, maka tombak-tombak fitnah dunia ini menghujam mereka sampai mereka tersungkur mati. Iya. Nah, ini kondisi orang yang terfitnah dengan kehidupan dunia. Baik. Kemudian kata beliau, "Fakul lil ladina sta'dzabuha ruidakum." Maka katakanlah kepada orang-orang yang menganggap manis kehidupan dunia itu. Pelan-pelan kalian. Ruidakum. Pelan-pelan. Perhatikan baik-baik. Jangan tergesa-gesa. Sayang kali summun naki'u zulaluha ya racun yang sangat berbahaya itu akan berubah menjadi air yang sangat sejuk ya akan berubah menjadi apa air yang sangat sejuk jadi kalau dia menganggap dunia itu manis dunia itu indah dunia itu segar nah itu ibaratnya seperti racun yang sangat berbahaya dia anggap sebagai air yang sangat segar Air yang sangat apa? Yang sangat segar. Ya, subhanallah. Jadi ya, seorang itu kalau dia merasa diri sudah haus sekali, pengen sekali menganggap suatu suatu itu yang berada di depannya walaupun racun tapi dia melihatnya seperti air putih oh itu dia akan minum sebanyak-banyaknya jelas ya nanti kalau dia sudah mati sudah berbusa-busa mulutnya karena keluar dia minum racun ya baru dia sadar oh rupanya saya minum racun tadi. Nah, kehidupan dunia seperti itu. Baik. Kata beliau ulaika qaumun atharuha fa'aqabu bihal khizya fil ukhra wa dhaqu wabalaha. Mereka ini adalah satu kaum yang mereka ini lebih mengedepankan dunia. Mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia. Iya. Jadi melihat kehidupan dunia itu dengan pandangan seperti itu, subhanallah. Dia melihat kehidupan dunia dengan pandangan seperti itu. Akhirnya lebih dia kedepankan dunia. Akhirnya apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala timpakan mereka kehinaan di akhirat dan mereka merasakan kepedihan siksaan di sana. Merasakan kepedihan siksaan di akhirat tersebut. Iya. Baik. Kayaknya ada yang lompat tadi ya. Jadi wa mala ilaiha akharun jahlihim falamma tma'annu arshaqatkum nibaluha ulaika qaumun atharuha fa'aqabu bihal khizya fil ukhra wa dhaqu wabalaha. Nah, ini kondisi yang pertama ya, yang tadi uh, apa namanya? Orang-orang yang menganggap bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang manis yang membawa untuk mereka dia condong kepada dunia dengan kejahilannya akhirnya di akhirat dia mendapatkan kehinaan ya mendapatkan kehinaan kemudian setelah itu itu tadi yang telah kita terangkan bagaimana orang-orang yang merasa kehidupan dunia itu seperti air yang segar maka Syekh ingatkan bahwa air yang segar itu hakikatnya ada racun berubah menjadi air yang apa air yang segar Kata beliau liyalhu waqtarru biha ma badalahum mata tablughul hulquma tadram habaluha. Ya. Tasram habaluha. Kata, tusram habaluha. Kata beliau hendaknya mereka lalai. Sekarang mereka menganggap dunia itu manis. Ya sudah, kalian berlalai aja dengannya. Silahkan tertipu dengan dunia. Sepanjang kalian apa yang kalian mau. Iya. Tapi ingat akan datang nanti nyawa itu sampai ke tenggorokan. Ya. Sampai ke tenggorokan. Nah ini peringatan-peringatannya. Kadang hal-hal yang seorang itu mengalaminya. Bahkan tiap hari kita melihat. Dalam kehidupan dunia ini selalu saja kita melihat ada orang-orang yang diantar ke kuburan. Ada orang-orang yang tadinya mungkin kita masih ketemu dengan mereka tapi subhanallah beberapa waktu setelah itu sudah tidak kelihatan. Ya. Kemarin saya baca ada status dari sebagian masyaikh dia katakan bahwa ini keluarganya dia masih salaman dengannya di hari Id. Ya, beberapa hari setelah Syawal mereka sudah mengantar jenazahnya. Jadi hal-hal yang seperti itu itu berjalan di tengah kita perkara yang selalu kita saksikan. Ya harusnya ada kesadaran akan hal tersebut. Ya, kalau mau lalai-lalai saja, tertipu-tertipu saja. Tapi ingat bahwa akan ada waktunya ruh itu sampai ke, ke, ke tenggorokan. Iya. Kalau sudah sampai ke tenggorokan sudah tasram hibaluha. Terputus segala tali dunia itu. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak lagi yang tersisa. Baik. Maka di sini Syekh eh, rahimahullah taala memberikan sebuah kaidah yang sangat indah sekali. Beliau berikan perbandingan-perbandingan bagaimana cara memandang dunia. Ada yang memandangnya dengan pandangan yang benar, ah, itu akibatnya baik. Memandangnya dengan pandangan dia mengagungkan dunia, akibatnya dia akan diberi kehinaan di akhirat. Tidak ada yang condong kepada dunia karena kejahilannya. Ya, sampai kapan dia mau lalai seperti itu? Tertipu dengan dunia. Akan datang nanti kematian menjemputnya. Dan dunia akan terputus tali-talinya. Sudah tidak ada lagi yang tersisa. Jelas ya? Baik, dan di sini yang pertama, golongan yang pertama perlu kita cermati dengan lebih seksama terkait dengan orang-orang yang memandang dunia dengan pandangan basirah pandangan penuh ilmu. Muncul di sini pertanyaan, bagaimana memandang dunia dengan cara yang benar? Pandangan terhadap dunia yang dianggap berdasar dengan ilmu itu yang kayak bagaimana? Itu disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ya bahwa memandang kepada kehidupan dunia itu kalau dikatakan dia memandang kepada kehidupan dunia dengan pandangan yang benar maka dia harus memiliki tiga hal. Dia memandangnya dengan tiga perkara. Iya. Yang pertama adalah dia pandang kehidupan dunia itu dia pandang kehidupan dunia itu dengan keyakinan bahwa dunia itu akan sirna. Dunia itu akan pergi. Ini pandangan yang pertama. Itu pandangan yang benar. Itulah tadi ayat-ayat yang telah kita bacakan. Yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik, kemudian pandangan yang kedua pandangan yang kedua dia memandang kehidupan dunia dengan pandangan bahwa di belakang kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Ada kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat yang di belakangnya itu lebih dahsyat, lebih agung, dan lebih besar. Iya. Itu yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, cara memandang dunia dengan benar adalah seorang mengenal bahwa dunia itu kalau dia zuhud terhadapnya mereka kata misalnya dia zuhud ya, tidak ambisi pada dunia, maka tidak ada yang bisa menahan rezeki yang Allah sudah tetapkan untuknya. Jelas ya? Sekarang ada orang santai-santai kerja, tapi Allah tetapkan orang ini punya akan dapat rezeki berlimpah, bergelimang dengan harta. Tidak ada yang bisa menahan pemberian Allah, walaupun dia cuman biasa-biasa saja. Demikian pula sebaliknya, orang yang ambisi untuk menggapai dunia. Kalau Allah takdirkan dia adalah orang yang pas-pasan mendapatkan kehidupan dunia, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah. Jelas ya? Nah itu sudut yang ketiga, cara memandang dunia. Ya. Bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk seorang hamba dari kehidupan dunia itu semuanya berdasarkan takdir dan ketentuan Allah. Dia semangat, ambisi atau dia zuhud dia tidak peduli menghinakan dunia itu semuanya tidak berpengaruh terhadap dunia akan dia dapatkan sebab dunia yang datang kepadanya itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ini tiga hal tiga perkara apabila selalu diingat oleh seorang hamba ini akan memudahkan dia untuk memandang dunia dengan pandangan yang baik, pandangan yang basirah. Jadi saya ulangi yang pertama tadi apa? Dia pandang dunia bahwa itu adalah kehidupan yang akan sirna, sesuatu yang akan pergi. Kemudian yang kedua, dia memandang dunia bahwa di belakang dunia itu ada kehidupan yang lebih lebih baik, ada kehidupan yang lebih dahsyat. Itulah kehidupan akhirat. Kemudian yang ketiga, dia memandang dunia bahwa apa saja yang dia dapatkan di dunia semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Dia ambisi, tidak ambisi, dia zuhud, dia berpaling darinya semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu cara memandangnya. Maka akan mudah seorang itu menjalani dari kehidupan dunianya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wa yauma tuwaffa kullu nafsin bikasbiha tawaddu fida'an law baniha wa maliha law baniha wa malaha Baik. Wa ta'khudhu imma bil yamini kitabaha in ahsanat aw diddada bi shimaliha. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala wa yawma tuwaffa kullu nafsin kasbiha. Dan hari ketiga jiwa itu diwafatkan berdasarkan perbuatannya sendiri. Tawaddu fidaan, maka dia akan mengharapkan untuk menebus dirinya Laubani hawa malaha. Walaupun dia tebus dengan harta dan anak dia tebus dengan anak-anak dan hartanya. Iya. Dia tebus dengan harta dan apa saja yang dia miliki. Walaupun itu anak-anaknya. Ya, dia rela menebusnya. Itu di hari kiamat. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم la yudlamun. Bagaimana kondisi mereka? Ketika kami kumpulkan mereka di hari yang tidak ada keraguan di hari itu. Di hari yang tidak ada keraguan di hari tersebut. Dan setiap jiwa akan disempurnakan terhadap apa saja yang dia lakukan dibalas secara sempurna tidak ada kekurangan wahum la yudlamun dan mereka tidak akan dibolimi. نهاية الليل ثم tuwaffa kullu nafsin bima kasabat وهم la yudlamun kemudian setiap jiwa akan digenapkan akan dibalas secara sempurna sesuai dengan apa yang mereka lakukan dan mereka tidak akan didolimi di hari kiamat itu ada yang rela untuk menubus dengan hartanya dengan anaknya ya yawaddul mujrimu yawma idin liyawaddul mujrimu لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجي itu pada hari kiamat seorang yang mujrim bergelimang dosa ya, dia berharap bisa menubus dirinya dari siksaan dengan anak-anaknya atau dengan istri dan saudaranya atau dengan kabilah yang dulu melindunginya, orang-orang yang pernah melindunginya. Atau kalau dia mampu, dia minta dirinya ditebus dengan seluruh yang berada di atas muka bumi. Tidak peduli. Jelas ya? Ini pada hari kiamat. Yang dia cari bagaimana dia diselamatkan. Bagaimana dia diselamatkan. Maka di sini diingatkan oleh Syekh rahimahullah akan keadaan ini wa ta'khudhu imma bil yamini kitabaha in ahsanat aw diddadha ada yang mengambil catatannya dengan tangan kanannya kalau dia berbuat baik. Dan ada yang sebaliknya, diambil dengan tangan kirinya kalau dia berbuat jelek. Ya, wa yabdu ladaiha ma asarrat wa alanat wa ma qaddamat min qawliha wa fi'aliha. Kemudian akan tampak semuanya pada hari kiamat. Apa yang dia rahasiakan, apa yang dia terang-terangan, apa yang telah dia lakukan dari ucapan dan perbuatannya. Ini diingatkan oleh penulis rahimahullah bahwa seorang itu nanti kesadarannya muncul kapan? Ketika di hari kiamat. Ya, pada saat dia melihat apa yang dia lakukan secara rahasia, apa yang dia lakukan secara terang-terangan, apa yang dia kedepankan, apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan, semuanya telah dia saksikan, baru dia menyadari akan hal tersebut. Iya. Tadi makna diterangkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Kemudian beliau katakan, wabi aidil kiramil katibina musattarun, falam tugni anha udruha wajidaluha. Di tangan-tangan malaikat yang mulia, yang menulis, telah tertulis seluruh catatan maka tidak ada lagi udur yang bermanfaat tidak lagi ya manfaat dia mendebat berbicara semuanya tercatat yang dia lakukan kecil maupun besar kasar maupun halus semuanya sudah tercatat di tangan para malaikat hunalika tadri ribahaha wa khasaraha wa idzaka talqa ma ilaihi ma'aluha nah, pada saat itulah dia baru mengerti siapa, baru dia sadar mana hakikat keberuntungannya dan mana hakikat kerugiannya. Iya. Karena pada saat itu dia baru melihat akhir dari kehidupannya. Ya. Ma'alian sebenarnya ujung dari apa yang dia lakukan sebenarnya itu apa? Fa in ahli sa'adati wat tuqa fa innalahal husna bihusni aliha. Kalau dia dari orang yang beruntung dan orang yang bertakwa, maka untuknya surga al-husna dengan perbuatan yang dia lakukan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, ladina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, berbuat ahsan di kehidupan dunia, maka dia dapat pahala yang sama, surga al-husna. Dan dapat tambahan. Tambahan maksudnya di sini diterangkan dalam hadis riwayat Muslim yaitu melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Iya. Kata beliau tafuzu bi jannatin naimi wa huriha wa tuhbaru fi rawdatiha wa dhilaliha wa turzaqu bima tashtahi min naimiha wa tashrabu min nasimiha wa zulaliha wa inna lahum yawmal mazidi la mu'idan زيادة زلفى baik طيب. زيادة زلفى غيرهم لا ينالها وجوه إلى وجه الإله نواظر لقد طالما بالدمع كان ابتلاؤها تجلى لها الرب الرحيم مسلما فيزداد من ذلك من ذاك التجلي جمالها بمقعد صدق حبذا الجار ربهم ودار خلود لم يخاف زوالها baik ini kalimat-kalimat ya tentang akibat dari golongan yang memandang dunia dengan pandangan yang benar. Jadi kalau dia memandang dunia dengan pandangan yang benar, dia di dunia ini beramal dengan amalan akhirat, tidak tertipu dengan dunia, maka dia akan menjadi orang yang beruntung dan orang yang bertakwa. Untuknya surga al khusna dengan perbuatan khusna yang dia lakukan. Tafuzu bi jannatin na'im wa huriha. Dia beruntung dengan surga-surga na'im bersama dengan bidadari-bidadarinya. Dan dia akan mendapat keindahan hidup di dalam taman-taman sorga dan di dalam teduhan-teduhan sorga. Iya dan dia akan diberi rezeki dari apa saja yang dia kehendaki di dalam surga tersebut. Dia minta apa saja di surga diberi. Iya. Dari apa yang dia inginkan. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa fiha ma tashtahihil anfus wa taladdul a'yun. Di surga itu apa yang diselerakan oleh jiwa akan dia dapatkan. Iya. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Seorang jiwa itu tidak tahu apa yang disembunyikan untuknya dari kesujukan pandangan mata di akhirat sebagai balasan untuk apa yang dia lakukan. Wa tashrabu min nasimiha wa zulaliha. Dia akan minum nanti. Ya. Dia akan minum dari nasim. Ya, dari minuman di dalam sorga dan dari air segar yang ada padanya. Wa innalakum yawmal mazidi lamu'idan. Dan di hari tambahan mereka dapat bagian. Ziyadat zulfa gairuhum layana yanaluha. Mereka tambah kedekatan kepada Allah yang lainnya tidak mendapatkan hal tersebut. Iya. Wujuhun ila wajhil ilahi nawadiru. Wajah-wajah pada hari itu memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa taala lama talama bidam'i kana uha Sungguh telah lama mereka meneteskan air mata-air mata. Ya, sebagai ujian-ujian mereka atau sebagai kegiatan mereka, usaha mereka di kehidupan dunia. Jadi sepanjang dia hidup, dia selalu beribadah, memohon kepada Allah, menangis, meminta kepada Allah supaya dimasukkan ke dalam sorga. Maka dia pun dimuliakan oleh Allah dengan melihat kepada wajah-wajah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. <clears throat> Tajallalaha Rabbu Ar-Rahim musalliman faisdadu min dhalika tajalli jamaluha. Maka Allah Subhanahu wa taala menampakkan dirinya kepada mereka, memberi salam kepada penduduk sorga. Maka dari itu mereka bertambah keindahan. Mereka bertambah keindahan. Memang ada ya di dalam apa namanya sebagian hadith. Jadi kalau dari bahasa penulis di sini ini terdapat pembahasan dari sebagian akidah ya. Bahwa di hari kiamat itu nanti dari kenikmatan yang paling besar di dalam sorga adalah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan penduduk sorga bertambah keindahan. Bertambah keindahan. Karena itu datang di dalam sebagian hadith di riwayat Bukhari dan Muslim atau di riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa di surga itu ada pasar. Di surga ada apa? Ada pasar. Mereka datangi setiap hari Jumat. Maka anginnya berhembus kemudian menerpa wajah-wajah dan pakaian penduduk surga, maka mereka bertambah keindahan, bertambah keelokan. Lalu mereka kembali kepada keluarganya. Keluarganya juga sudah bertambah keindahan, bertambah keelokan. Maka keluarganya berkata kepada orang-orang yang pergi ke pasar tadi, kalian sudah bertambah keindahan setelah meninggalkan kami. Nah, orang yang baru datang ini melihat keluarganya, kalian juga sudah bertambah keindahan dan keelokan. Nah, ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ini kemungkinan di hadits ini diringkas. Dan maksudnya bahwa sebab bertambahnya keindahan yang mereka dapatkan itu karena mereka telah melihat Allah telah melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dibahasakan oleh penulis ya. Ketika Allah menampakkan dirinya sehingga penduduk sorga melihat wajah Allah, maka setelah itu penduduk sorga bertambah apa? Bertambah keindahan. Bertambah keindahan. Baik. Kemudian kata beliau fawakihuha mimma taladdu ayunuhum Watattaril anharu baina khilaliha. Ya buah-buahannya itu dari hal yang menyejukkan mata. Dan sungai-sungainya ya itu mengalir di sela-sela sorga tersebut. Ya, kalau berbicara tentang buah-buahan di sorga, ya luar biasa ya ayat-ayat yang menerangkan bagaimana nikmatnya buah-buahan itu. Dia bisa memetik buah apa saja yang diinginkan dan buah itu berada di dekatnya. Ya, seorang kalau mau memetik buah di dunia, ya dia harus berusaha dulu mengambilnya. Ini kalau pohonnya apa? Pohonnya pendek. Dan pohon-pohon kalau di dunia itu, masya Allah ya, ya beraneka karena cara memetiknya. Ada yang pakai jolok, ada yang pakai ini. Paling parah itu kalau memetik buah durian. Hah? Baik. Tapi kalau di akhirat tidak. Buah yang mau dipetik itu dia yang mendekat. Kapan dia inginkan mendekat buahnya. Jadi dia petik. Dan dia bisa memetik apa saja. Apa saja. Baik. Ini terlihat dari ini pada buah-buahannya. Sungai-sungainya di surga itu ada disebutkan empat sungai di surah Muhammad. Ada sungai dari ma air geru asin yang tidak pernah berubah rasanya. Ada air dari susu yang tidak berubah rasanya. Ada air ada sungai yang dari khamar. Iya, yang sangat lezat bagi orang yang meminumnya. Namanya saja sama ya. Tapi sungai khamar ini tidak membuat pusing, tidak memabukkan. Dan ada sungai dari madu yang sangat jernih. Ya, bayangkan sungai dari air tidak berubah, sungai dari susu, sungai dari khamar, sungai dari apa? Sungai dari madu. Iya. Kalau di dunia ini kita lihat susu, tapi tidak ada namanya sungai susu. Jelas ya? Nama ada mirip. Itulah kemiripan dari sudut penamaan, tapi hakikatnya apa? Hakikatnya berbeda. Karena itu Nabi berkata di tentang akhirat, "Fiha ma ainun ra'at wa la udunun samiat wa la khatara ala qalbi bashar." Di akhirat itu ada hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah dilintas terlintas di hati di hati manusia. Jelas ya? Kalau berpikir tentang kehidupan akhirat banyak mengingatnya baca hadit-hadit tentangnya itu juga diantara hal yang membantu seseorang untuk menenggalkan segala jerat-jerat kehidupan dunia di hati. Coba bayangkan, orang yang paling terakhir masuk surga siapa? Hah? Seorang lelaki yang sudah lama sekali disiksa dalam neraka. Terus dia minta kepada Allah. Ada kisahnya ya, dia minta sampai minta-minta. Tadinya minta dikeluarkan, setelah itu dia minta lagi didekatkan ke surga Akhirnya minta dimasukkan ke surga Allah kabulkan doanya. Dan ini orang yang paling terakhir masuk surga Dikatakan kepadanya, berangan-anganlah apa yang kamu inginkan di surga Akhirnya dia berangan-angan apa yang diinginkan. Jadi coba antum bayangkan ya, dia berangan-angan saja kehidupan dunia ini. Ya, kan banyak sekali. Sudah, dia berkata, "Ya Allah, itu yang saya inginkan." Allah berfirman kepadanya, "Kamu berangan-angan lagi." Terus dia berangan-angan. Sampai habis sudah, tidak ada lagi yang bisa diangan-angankan. Maka di dalam hadis sebagian sahabat yang meriwayatkan mengatakan Allah berkata, "Saya berikan apa yang kamu angan-angankan dan semisal dengannya." Dan ada sebagian sahabat yang meriwayatkan, saya berikan apa yang kamu minta dan sepuluh kali yang semisal dengannya. Ini orang yang paling rendah apa? Kedudukannya di mana? Di sorga. Bagaimana pula dengan orang yang di atasnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dari penduduk surganya. Baik. Kemudian kata beliau, ala sururin maudunatin thumma furushuhum kama qala fihi rabbuna wasifan lahum بطائنها استبرق كيف ظنكم ظواهرها لا منتهى لجمالها ya kemudian beliau sifatkan bagaimana hamparan-hamparannya ya hamparan-hamparan dari yang berada di surga tersebut ya mauduna uh, eh, baik sebelumnya ya, masih ada bimaqa'adi sidikin habbadzal jaru rabbuhum jadi mereka berada di kedudukan yang jujur. Nah, itulah yang di ayat ya. Innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam sorga dan sungai yang mengalir di kedudukan yang jujur berada di sisi Allah yang maha berkuasa lagi maha mampu. Iya. Baik. Habbadzal jaru rabbuhum. Jadi di sorga itu itu artinya dia bertetangga dengan Allah. Subhanahu wa taala. Dia berada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dikatakan itqalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Istri Fir'aun minta, wahai Robku, bangunkanlah untukku rumah di sisimu. Di sisimu artinya di mana? Jauh dari Allah? Tidak berarti di sisi Allah. Itu keberuntungannya penduduk sorga. Iya darul khuludi negeri kekal abadi dan ini diterangkan dalam banyak ayat ya lam yakhafu zawalaha mereka tidak pernah khawatir surga itu akan sirna buah-buahannya ya dari hal yang lezat sungai-sungai yang sudah kita terangkan kemudian dikatakan ala sururin mauduna berada di atas hamparan-hamparan atau tempat-tempat bersandar mauduna yang bisa dijadikan sebagai bersandar mereka berada di situ ya sururnya kalau maudhunya itu artinya eh, sandarannya ini itu dilapisi dengan emas dan dilapisi dengan permata-permata sangat berada di atas puncak keindahan Kemudian furushuhum, tempat tidur-tidur mereka, hamparan-hamparan tidur mereka, itu sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Ya. Sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala sifatkan. Bagaimana disifatkan oleh Allah? Batainuha istabarakun kaifa dhannukum dhawahiruha la muntaha li jamaliha. Ya. Batainnya adalah dari istabrak. Istabrak itu itu sutra yang tebal. Sutra yang tebal. Jadi maksudnya ini yang disebutkan di surah Ar-Rahman ya, muttaqin ala furushin batainuha min istabarak wajanal jannataini dan. Ya. Baik. Jadi masya Allah kalau berbicara tentang apa namanya uh, tentang sifat-sifat sorga, ya, berbicara tentang sifat-sifat sorga, ini artinya kita harus masuk ke dalam pembahasan khusus tentang sifat-sifat sorga itu. Yaitu isi dari Al-Quranul Karim, bagian dari isi Al-Quran balasan sebagai ahli, untuk ahli tauhid. Dan ditulis khusus oleh para ulama rahimahumallahu taala buku-buku di atas hal tentang hal tersebut. Dan ini pembahasan yang sangat indah. Karena itu para ulama itu ya selalu mengajarkan membacakan buku-buku dari masa dahulu ya kalau bacaan orang-orang dahulu itu bacanya at-targhib wa tarhib karya mundiri Iya. Ada anjuran untuk mengingat sorga, bermotivasi-motivasi untuk meraih surga dan ada peringatan dari bahaya neraka dan memperingatkan hal-hal yang bisa memasukkannya ke dalam neraka. Nah, ini buku At-Targhib wa Tarhib karya siapa? Al-Mundiri. Ini dulu dibacakan di majelis-majelis umum. Ya, kalau dahulu ini dibacaannya orang-orang awam. Jelas ya? Kajian-kajian untuk masyarakat umum. Kalau sekarang kan beda ya. Kualitasnya lebih rendah sekarang ini. Jelas ya? Nah, ini buku At-Targhib wa Tarhib karya Al-Mundiri di masa dahulu. Nah, penulis di sini memberikan kalimat-kalimat untuk memudahkan seorang itu meninggalkan dunia dengan cara mengingat akhirat. Diingatkan bagaimana keindahan surga itu. Di antara keindahannya ada batainnya dari istabrak. Ya, batain ini apa namanya permadani-permadani. Ya, permadani permadani yang terlihat dari apa namanya uh, dari sebelah dalamnya dari sebelah dalamnya jadi bapak ini itu permadani tapi yang terlihat dari sebelah dalamnya nah, itu dari istabrok istabrok itu apa sutra yang tebal jadi dalamnya saja seperti itu kira-kira di luarnya bagaimana ya biasanya kita kalau ada apa namanya ada selimut eh, kalau dalamnya halus di luarnya kira-kira bagaimana? Selimut kan biasanya luarnya lebih mentereng daripada apa? Daripada dalamnya. Nah, ini diberi bahas oleh penulis. Kira-kira luarnya itu bagaimana? Tidak ada ujung dia dari keindahannya. Ya, selesai penggambaran tentang bagaimana orang yang memandang dunia dengan benar dan bagaimana surga yang akan dia dapatkan. Sebaliknya, kata beliau, Wa in takunil ukhra fawailun wa hasratun. Kalau selainnya orang yang di golongan yang kedua maka kecelakaan dan kerugian. Ya, kecelakaan dan kerugian. Wa naru jahimin ma ashadda nakalaha. Dan neraka jahannam. betapa dahsyat dari siksaan yang berada di dalamnya. Lahum tahtahum minha mahadun wa fauqahum gawashin wa min yahmumin sa'adilaluha mereka di dalam surga itu apa mereka di dalam neraka itu di bawahnya ada neraka yang menyala-nyala di atasnya ada lapisan-lapisan dari neraka dan dari yahmum mereka sangat buruk sekali diteduhi dengan yahmum tersebut iya ini semuanya pembahasan yang tentang neraka nasallallahu lana walakumul afiyah yahmum itu itu asap yang sangat hitam sekali dalam di dalam neraka yang disifatkan di di ayat fi samumin waham apa namanya wadillim yahmum la baridin wala karim mereka dapat teduhan dari yahmum asap yang sangat hitam tidak ada dinginnya dan tidak ada kemuliaan tidak ada kenikmatan sama sekali dalamnya baik ta'amuhum ta'amuhumul gislinu fiha wa insuku hamiman bihil am'a'u kanan hilaluha makanan mereka dari gislin apa itu gislin gislin ini kalau mereka makan tidak pernah kenyang iya kan disebutkan di dalam ayat ya tentang apa namanya gislin wala ta'amun illa illa min gislin ya dan disebutkan bahwa gislin ini ini adalah uh, apa namanya nanah penduduk neraka yang keluar dari luka-luka mereka dan dari hal-hal yang apa namanya uh, mencederai mereka. Wa in suku hamiman kalau mereka diberi minum maka diberi minum dari air yang sangat mendidih ya yang membuat terpisah dari pencernaannya itu di dalam perutnya. Itu seperti ayat ya yang dikatakan wasuku ma'an hamiman ta'am ahum. Mereka diberi dari air yang sangat mendidih sehingga menghancurkan dari dalam perut mereka. Nasallallahu alafiyah. Amaniyuhum fiha al-halaku wa malahum lahum khurujun wala kama la fana lahwa. Kama la fana laha. Apa angan-angan penduduk neraka? Angan-angan mereka supaya mereka cepat mati. Padahal dalam neraka mereka tidak hidup dan tidak apa? Tidak mati pula. Iya. Angan-angannya ingin mati. Dan mereka di dalam neraka tidak bisa keluar dan tidak pula bisa mati. Sebagaimana mereka tidak akan sirna di dalamnya. Yang masuk ke dalam neraka, penghuni neraka, yang kekal, maka dia akan selama-lamanya tidak ada, tidak akan sirna di dalamnya. Nasallallahu alafiyah. Muhallaina. Iya. Kemudian kata beliau, ini kullin nafsi laisa siwahuma. Nah, sekarang beliau tutup dengan dua bait syair mengingatkan dua tempat. Ingat, ada sorga ada apa? Ada neraka. Hanya ada dua tempat. Kullin nafsi, katakan kepada jiwa, laisa siwahuma. Tidak ada tempat kecuali dua ini saja. Wahai jiwaku, ingat hanya ada dua tempat. Litaksab au taktasub. Litaksab au taskut ma badalaha. Ya, hendaknya dia bekerja dengan baik atau dia diam saja sepanjang masih bisa untuk dia. Fatu bali nafsin jawazat wa takhaffafat fatanju kifafan la alaiha wa la laha. Maka beruntunglah untuk jiwa yang dia berjalan dengan cepat diringankan sehingga dia selamat kafafan kafaf itu artinya dia selamat tidak ada bebannya iya tidak ada bebannya la alaiha walalaha tidak ada hal yang membahayakan dia dan tidak ada pula hal yang terkait dengannya baik jadi itu yang disebut dengan kafafan jadi perkara yang dengannya sekadar yang apa namanya dia kerjakan ya dan ini akhir dari mantuma yang disebut oleh hafid Al-Hakami rahimahullahu taala dan sudah tergambar untuk kita banyak pembahasan terkait dengan apa? hakikat dari kehidupan dunia. Yang kalau disimpulkan, saya berikan dari kesimpulan bahwa beliau mengingatkan dari awal tentang bagaimana seorang muslim itu jangan memiliki kecondongan kepada kehidupan dunia. Kemudian yang kedua dia ketahui hakikat dari dunia itu apa. Dan bagaimana hakikat pada dunia itu kesedihannya sebenarnya kegembiranya sebenarnya kesedihan, kemudahannya adalah kesusahan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, beliau berikan kaidah dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menegaskan tentang Bagaimana hakikat dunia di sisi Allah. Dan itu penting sekali untuk diingat. Kemudian yang keempat, dibagi golongan manusia terkait dengan pandangan mereka memandang kehidupan dunia. Dan yang terakhir beliau ingatkan tentang akibat dari memandang kehidupan dunia juga. Ya, ada yang menjadi penduduk surga, dan ada yang menjadi penduduk apa? Penduduk neraka. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di kajian hari ini bermanfaat untuk semuanya. Wallahu taala alam.